بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي عزني وزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas di Syarah Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafidullah Ta'ala wara'ahu Kita masih berbicara pada bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah Termasuk dari kesyirikan adalah al-isti'adah meminta perlindungan bi ghairillah kepada selain Allah Kita masuk pada dalil yang kedua Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab الله تعالى, وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت، dan dari Khawlah binti Hakim radhil anha beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku telah aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق Barang siapa yang singgah pada satu tempat Kemudian dia mengucapkan A'udhu bi kalimatillahi tamat Aku berlindung kepada kalimatullah yang sempurna Min syarri ma khalaq Dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan maka kata Rasul, lam yadurrahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadaratkan dia. Hatta yarhala min manzilihi dalika. Rahu Muslim. Sampai dia pergi dari tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala Khawlah bintu Hakim Beliau adalah Hiya bintu Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Beliau adalah Khawlah putri dari Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Kanat zaujatu zaujatan li Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. <clears throat> Di mana Khawlah ini beliau adalah istri dari Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu wa kanat salihatan fadilah. Dan beliau adalah seorang wanita yang salihah dan memiliki keutamaan. Bikalimatillah yang dimaksud al-muradu biha huna al-Qur'an. Yang dimaksud dengan kalimatillah tamat di dalam hadis ini adalah <clears throat> Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. At-tamat maknanya adalah al-kamilat yang sempurna allati la yalhaquha naqsun wala yang tidak diiringi oleh satu nafs kekurangan wala maupun satu cacat tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan padanya karena Al-Qur'an maha sempurna kalamullah yang keluar dari zat yang maha sempurna maka dia menjadi sifat yang sempurna min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan ay min kulli syarri min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi syarru min hayawanin aw ghairi yang dimaksud min syarri ma khalaq kata Syekh Shalal Fauzan ay min kulli syarrin dari segala kejelekan fi ayyi makhluqin yang ada pada makhluk manapun juga. Qama bihi syarru yang mana <clears throat> kejelekan itu dilakukan oleh makhluk tersebut min hayawanin au ghairihi baik dari hewan-hewan maupun yang lainnya falal ma'na ijmali lil hadis makna secara global terhadap hadis ini yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu al isti'adatin nafi'ah. Di dalam hadis ini Nabi SAW membimbing umatnya kepada al isti'adah nafi'ah kepada permohonan permintaan perlindungan yang akan bisa memberikan manfaat apa manfaatnya allati yandafi'u biha kullu mahdhuf di mana dengan itu akan tertolak segala mahdur, segala perkara yang ditakuti. ya khaful insan yang ditakutkan oleh seorang insan indama yanzilu bu'atan minal ardi. Ketika seseorang itu singgah di satu daerah, satu tempat dari bumi ini bi ayasta'idha bi kalamillahi syafi al-kafi al-kamil yaitu dengan, dengan jalan meminta perlindungan kepada kalamillah kepada kalamullah yang syafi yang menyembuhkan al-kafi mencukupi al-kamil yang sempurna min kulli aibin wa naqsin dari segala bentuk cacat dan kekurangan liya'mana min manzil fi manzilihi dzalika agar dia mendapatkan keamanan dari tempatnya tersebut madama muqiman fihi selama dia berada di tempat tersebut min kulli ghailati su'in <clears throat> dari segala bentuk bahaya kejelekan yang akan menimpanya Munasabatul hadis lil bab Sisi kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya Anafi irsyadan ilal isti'adati nafi'ah Bahwasanya dalam hadis ini ada irsyad ada bimbingan ilal isti'adati nafi'atil masyru'ati bimbingan kepada bentuk permohonan perlindungan yang bermanfaat juga yang disyariatkan. Tidak hanya nafi'ah mauhumah, ya, ini nafi'ah bermanfaat yang disangka-sangka, diprediksikan, yang dibayangkan, tetapi ini nafi'ah masyru'ah bermanfaat yang disyariatkan. Nah, karena ada di sana yang isti'adah nafi'ah tetapi apa? mauhumah hanya menurut dia manfaat, tapi tidak masyru'ah, tidak disyaratkan. Tetapi di sini yang diinginkan adalah nafi'ah masyru'ah. Bermanfaat tetapi juga masyru'. Ya. Seperti apa? Seperti sebagian orang mengira isti'adah bil jin seperti pembahasan kemarin. Dia mengira apa? Manfaat, ya. Sehingga dia meminta perlindungan. Ini namanya isti'adah an-nafi'atil mauhumah. Begitu. Hanya dalam hayalan, hanya dalam dalam prediksi dia, gambaran dia bahwa itu bermanfaat. Padahal apa? Bermadarat. Ya. Tetapi ini nafiah betul-betul nafiah. Kenapa? Karena masyru'ah disyariatkan. Ya. Demikian. Badalan minal isti'adati syirkiyah sebagai pengganti dari isti'adah yang syirkiyah meminta perlindungan dalam bentuk kesyirikan allati kana yasta'miluhal musyrikun yang sebagaimana dilakukan yang biasa dilakukan oleh kaum musyriki. Karena kana bertemu dengan fi'il mudhari menunjukkan al istimrariyah. Kana yasta'miluha. Begitu ya. Nah, berarti menunjukkan apa? Islam istimrariyah. Demikian. ما يستفاد minal hadis yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah awalan pertama bayanu annal isti'adata ibadatun. Di sini ada penjelasan bahwasanya isti'adah itu adalah ibadah. Meminta perlindungan adalah ibadah, bentuk ibadah. Kalau ibadah berarti bagaimana? Sanian yang kedua annal isti'adatul masyru'ata bahwasanya isti'adah yang masyru'ah ia makanat billah yaitu isti'adah yang diberikan kepada Allah. Ya. Diberikan kepada Allah, meminta perlindungannya kepada Allah. Au bi asma'illahi wa sifati atau isti'adahnya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di sini disebutkan bi kalimatillahi tam. Yang mana kalimat Allah yang dimaksud apa? Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah kalam Allah, ya. Berarti dia sifat. Ya. Min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga ini dibolehkan. Berarti ini masyru'ah. Demikian. Salisan yang ketiga, anna kalam Allah ghairu makhluqin. Kalau demikian, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu bukan makhluk. Ya. Kalam Allah bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Begitu ya. Kenapa li'anna Allah syara al-isti'adat is al-isti'adata karena Allah telah mensyariatkan isti'adah dengannya. Wal isti'adatu bil makhluk syirkun kama sabak. Sedangkan isti'adah meminta perlindungan kepada makhluk adalah kesyirikan sebagaimana sudah dijelaskan. Ya. Fadalla ala annahu ghairu makhluk. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk, tetapi kalamullah Allah ghairu makhluk. Rabi'an yang keempat fadilatu doa, du'a ma ikhtisarihi keutamaan doa ini kendati ringkasnya kalimat yang ada susunan kata yang ada pada doa tersebut ya kalimatnya ringkas tetapi apa begitu utama kalimat apa eh, doa ini nah karena apa karena mencakupi segala perkara yang yang mulia sebagaimana perkara yang paling mulia adalah tauhid maka ini mencakupi perkara yang paling mulia sehingga fadilatu hada doa makhtisarihi di sini menunjukkan adanya keutamaan doa ini walaupun dia ringkas sekalipun dia ringkas khamisan yang kelima anna tawasil makhluqat anna nawasil makhluqat biyadillah bahwasanya nawasi ubun-ubun makhlukat para makhluk biadillah berada di tangan Allah tabaraka taala. Ya. <clears throat> nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad ya tentang apa? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika ya nasiyati biyadik madiyan fi hukmuk ya dan seterusnya adlun fiya qada'uk dan seterusnya. Baik. Kita masuk pada bab berikutnya. Babu minasyirki ayastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Nah, Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wa qaulillahi taala dan firman Allah taala di dalam surah Yunus ayat ke-106 Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk Wala tad'u min dunillah Dan jangan kamu berdoa dari selain Allah ini berdoa kepada selain Allah Mala yanfa'uka apa yang tidak bisa memberimu manfaat wala yadurruk dan tidak bisa memberikan mudarat bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Fa in fa'alta jika engkau melakukan itu hai Nabi, fa innaka maka sesungguhnya engkau idan minadh dhalimin, sesungguhnya termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, jika demikian termasuk dari orang-orang yang zalim. Baik. <clears throat> Qala hafidhullah ta'ala dikatakan oleh Ma'ali Syekh Saleh Fauzan hafidhullah ta'ala munasabatu hadal bab li kitab tauhid. Kesesuaian <clears throat> bab ini terhadap kitab tauhid annahu dzakara fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi tauhid. Bahwasanya beliau menyebutkan di dalam bab ini nau'an satu jenis satu model min anwa'i syirkil munafi tauhid dari model-model kesyirikan yang menafikan tauhid yang bisa menghilangkan tauhid <clears throat> wa huwa ayastaghitsa bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu yaitu ber, melakukan istighasah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya apa maknanya istighasah? Ayastaghitha Mana daripada ayastaghitha adalah al-istighatsatu talabul ghaus. Yang dimaksud dengan istighasah adalah talabul ghaus. Meminta ghaus. Ghaus sendiri apa? Wa huwa izalatu syiddah. Menghilangkan syiddah kesulitan. Ya. Jadi Talabul ghaz, talabu izalati syiddah. Ya, meminta dihilangkan kesulitan. Itu namanya istighasah. Ya. Sehingga kita bisa paham perbedaan antara isti'adah dengan istighasah. Ya. Isti'adah meminta perlindungan artinya apa? Perlindungan dari segala perkara yang tidak dia sukai. Baik. Tapi kalau istighasah lebih spesifik lagi. Ya minta dihilangkan kesulitannya. Demikian. Baik. Nah, au yad'a <clears throat> atau berdoa di sini kata Syekh Salafuzan, wal farqu al farqu bainal eh, wa du'a sekarang perbedaan antara istighatsah dengan doa anal istighatsata la takunu illa minal makrub bahwasanya istighatsah itu tidaklah terjadi kecuali dari perkara yang makruh, perkara yang menyempitkan, menyulitkan, menyusahkan. Ya. Wa amma doa adapun doa fayakunu minal makrubi wa ghairihi. Adapun doa sifatnya lebih umum. Yaitu bisa dari perkara yang makruh, bisa juga dari yang lainnya. Ini doa. Ya. Yeah. Sehingga dikatakan di sini mala yang fa'uka apa yang tidak bisa memberikanmu manfaat in abad tahu jika kamu menyembahnya walayaduruka dan tidak bisa memberikan madarat bagimu illam ta'budhu jika kamu tidak menyembahnya nah kalaupun menyembahnya tidak bisa memberikan manfaat, kalau tidak menyembahnya juga tidak memberikan mudarat. Begitu. Maka kalimatnya di sini fala tad'u, jangan kamu berdoa. Ya. Begitu. Kenapa? Karena doa sifatnya lebih umum. Sekarang yang jadi persoalan, kenapa kok dalilnya ini dipakai untuk istighosah? Kan gitu ya. Kenapa tidak pakai ayat yang lain yang jelas lafadznya ittastaghisuna rabbakum ya begitu nanti akan diterangkan insyaallah oleh Syekh di sini fa in fa'alta <clears throat> jika engkau melakukannya hai da'auta min dunillah jika engkau berdoa dari selain Allah atau maksudnya berdoa kepada selain Allah mala yang fa'uka wa la yadurruk apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan mudarat? Idan in fa innaka idan minadh zalimin. Minadh zalimin sesungguhnya engkau jika demikian minadh zalimin termasuk dari orang-orang yang zalim. Maksudnya ai minal musyrikin termasuk dari kaum musyrikin. Fa inna syirka a'dhamu dzulm. Karena kesyirikan adalah a'dhamu dzulm Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman. Ya. Ketika Luqman mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Baik. Al-ma'na al-ijmali al-ayah Mana secara global terhadap ayat ini? Qala yanhallahu nabiyahu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya ayad'uwa ahadan min sairil makhluqin untuk berdoa kepada seseorang pun dari makhluk-makhluk lainnya al-ajizina yang mereka tentunya tidak akan mampu an isalin naf'i untuk bisa menyampaikan kemanfaatan wa daf'il dur dan menolak madarat marab apa menolak bahaya summa yu summa <clears throat> yubayyinu lahu hukmahu kemudian Allah menjelaskan kepadanya tentang hukumnya lau furidha anda ghairallah kalau seandainya laukur furido itu artinya apa? Kalau saja kita terima nih. An da'a ghairallah bahwa dia berdoa kepada selain Allah bi annahu yakunu hina idin minal musyrikin. Kalau seandainya terjadi dia berdoa kepada selain Allah, maka di saat itu dia akan menjadi termasuk dari orang-orang yang musyrikin. Wahadan nahyu amun li jami'il ummah. Dan larangan ini bersifat umum bagi semua umat. Ini. Artinya, lau furido, kalaupun sekalipun Nabi SAW berdoa kepada selain Allah, maka apa? Berarti dikala itu akan termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, sekarang sisi kesusahannya, <clears throat> Munasabatul ayah lil bab kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya anna fiha nahya an du'ai ghairillah bahwasanya di dalam ayat ini ada sebuah larangan dari berdoa kepada selain Allah wa annahu syirkun yunafit tauhid dan bahwasanya itu merupakan bentuk kesyirikan yang akan menafikan tauhid yang akan bisa menghilangkan tauhid Ya. Sehingga ma yustafadu min ayah Faedah yang bisa diambil dari ayat ini Anna du'a ghairal ghairillah anna du'a ghairillah syirkun akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Doa kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Nah. Sanian yang kedua, anna aslahan nasi lau da'a ghairallah sara min minadh dhalimin. Ini <clears throat> ini yang menjadi apa? Alasan kenapa Syekh membawakan ayat ini. Anna aslahan nasi kalau saja orang yang paling soleh, manusia yang paling soleh, lau da'a ghairallah, dia berdoa kepada selain Allah, sara minadh zalim. Maka dia termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Ay mina ai al musyrikin. Maksudnya min, minal musyrikin, dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fa bi ghairihi? Maka bagaimana dengan selainnya? Ya. Ini. Di mana doa ini sifatnya lebih umum daripada istighosah? <clears throat> Kalau seandainya orang yang paling soleh, manusia yang paling soleh saja, dia istighosah kepada selain Allah, maka dia termasuk dari orang yang berbuat dolim. Maka bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karenanya, ayat ini dibawakan dalam rangka apa? Mimbab atfil am alal khas memasukkan perkara yang umum kepada yang khusus. Dan ini ada uslub Arabiyah. Uslub yang biasa dipakai oleh bangsa Arab. Iya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa? Tentang permusuhan kepada Jibril. Iya. Disebutkan juga di situ apa? Malaikat secara umum. Ya. Mangkana aduan lillahi wa malaikatihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha adun lil kafir. Ya. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan Jibril dan Mikail lihat. Sekarang yang jadi persoalan kita, apakah Jibril dan Mikail ini bukan malaikat? Malaikat. Ya. Kemudian kenapa dipisahkan di situ? Mimbabil ad apa adfil khas al am. Atau sebaliknya mimbab bab adfil khaa'an al khas. Dalam rangka untuk menggabungkan perkara yang umum kepada yang khusus atau yang khusus kepada yang umum. Begitu. Bukan berarti kita mengatakan Jibril bukan malaikat. Ya, kenapa? Karena dipisahkan. Mangkana aduan lillahi wa malaikatihi wa Jibrila wa Mikala ya kan gitu demikian Baik. Salisan ketiga bayanu ajzi alihah al musyrikin wa butlan ibadatih. Di dalam di dalam ayat ini ada penjelasan tentang ketidakberdayaan, ketidakmampuan sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, ilah-ilah kaum musyrikin dan batilnya peribadatan kepada ilah-ilah tersebut. Ya. Demikian. Kalau alihah itu alihatul musyrikin ini adalah ajizun berarti ibadatuha batilah. Begitu kan? Karena al-ajiz la yastahiqu lil ibadah. Begitu. Sesuatu yang tidak mampu, tidak sanggup. Tidak berhak untuk dibadai. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan permasalahan tauhid uluhiyah ini dengan apa? Rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard Allah. Ya. Baik. Kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan tauhid uluhiyah. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Ya. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan dan memati apa menghidupkan ah, menghidupkan dan mematikan. Ya. Kalau ditanyakan ini dan itu. Nah, lihat. Kemudian apa? Dikaitkan dengan setelahnya itu tentang uluhiyah. Kenapa? untuk menunjukkan al-ajizun la yastahiquna ibadah yang lemah yang tidak berdaya itu tidak pantas untuk diibadah tidak pantas sesuatu yang tidak bisa menciptakan langit-langit dan bumi tidak pantas untuk diibadahi disembah sesuatu yang tidak bisa menghidupkan dan mematikan tidak pantas untuk diibadahi sesuatu yang tidak bisa mendatangkan matahari dari timur Ya. Eh dari timur, dari barat ya. Maka Pak juga sama. Demikian. Atau tidak bisa menerbitkan matahari juga sama. Dia tidak pantas untuk diibadah. Demikian. Baik. <clears throat> Demikian ikhwati a'azani wa zakumullah. Wa naqtafi bihadal qadar. Qulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين